Nah, antum mau apa, Apa? Muharram, Safar, Safar. Safar. Safar. ada Safar. Safar itu perjalanan sofa. Mana sofa Rabiul Awal, Rabiul Akhir, cuma di Awal, di Akhir, eh, Rojab, Syaban, eh, Ramadan, Syawal, Masya Allah, barakallahu fikum katsir ya Masya Allah. Baik. Antum antum. Nah. Sebutkan. Muharram. Sofar. Jumatil awal, Jumatil akhir. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini sudah nggak tertib. Dari Januari sebetulnya. Nah, oke, okay, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Masya Allah hebat. Masya Allah, jemaah kita nih yang muslim gak bangga dengan Islam.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 Di surat Lain ayat 14 16 yang sering dibaca oleh imam. Maka imam itu kalau sholat isya sunnahnya baca surat apa sampai apa ya kasih lagi. Al-Muluk dan al tariq Al-Muluk dan al tariq Hmm. Iya. Ini ini, ini fadl fadl.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 Tapi kalau aku jatuh, kau lebih baik dari aku. Wahai jemaah. Allah mengatakan sebagian orang itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih buruk dari binatang. Ingat, yang masuk neraka itu orang-orang yang sengsara. Kalau kau mau tahu kesengsaraan di neraka. Bukan di penjara. Banyak orang di penjara akhirnya masuk surga. Antum lihat sebagian penjara-penjara itu ya yang anak tahu penjara korupsi. Sebagian orang itu kenal Allah di penjara. Masuk penjara yang alhamdulillah sejak anak di penjara, anak bisa puasa Senin kemis Anak bisa baca Quran Karim.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 Kekal selama-lamanya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, Inna ahwana ahli nari azaban yawman qiyamah. Azab yang paling ringan pada hari kiamat, rajulun yubau ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma adalah seseorang yang diletakkan di dua telapak kakinya itu dua bara api, dua bara api.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 Dia pikir boleh. Kau tahu ar wal murtashi Orang yang menyogok dan disogok di neraka. Kau memulai jalan anak lewat jalan neraka. Mulai jalan neraka lalu kau kepingin selamat anak. Enggak, memang dia enggak kepingin anaknya selamat dari api neraka, enggak.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 Kalau nggak diangkat Ustaz sama anak-anak, anak telepon satpam. Kayaknya anak-anak ketiduran. Tolong dibangunkan. Tolong dibangunkan. Kenapa yang pertama dihisap pada hari kiamat itu sholat jemaah? Kalau sholatnya nggak benar, kau pikir, oh dia baik sama temennya, dia baik sama temennya.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 Apa mungkin imam buat orang yang bertakwa tidak bertakwa? Tidak mungkin. Maka ini permohonan yang kita minta selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah aset jemaah. Ya Sebagaimana rumah kita aset sebenarnya anak itu aset. Kalau bapak-bapak ingin hartanya bertambah, seharusnya ya.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 Ada toko-toko, masya Allah. Kira-kira kalau dengar azan, mereka ke masjid enggak? Tanya. Gak usah urusin mereka, urusin kita. Kita nih kalau dengar azan, kan itu zikrullah. Azan itu zikrullah disuruh hayya ala salah, hayya ala falah. Kita lihat, kita dengar itu kita mau datang nggak ke rumah Allah? Itu subhanallah jemaah. Kalau ada telepon, pulang kita datang ke sini nih. Ini ada bisnis nih. Insya Allah dapat untung 10 juta. Kira-kira berangkat nggak? Berangkat dia tutup tokonya. Bismillah. Kenapa? Ada yang lebih menjanjikan. Hayya ala salah buat dia tidak menjanjikan.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 Iya, walaupun sukses iya. Karena dia selalu kepikiran. Dan azab yang paling besar itu bukan luka yang di kaki kita. Tapi azab yang paling besar itu luka di dalam hati kita. kalau orang hidup muda, susah, ada orang kaya susah tidur.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 Orang itu kepingin cari harta supaya bisa tidur nyaman. Supaya bisa makan enak. Masya Allah uangnya di tabungan aja 5 miliar. Tapi ketika makan nasi putih sama telur asin. Kenapa? Kata dokter nggak boleh. Terus duitmu buat apa? Ya buat dilihat-lihat doang. Buka berapa susi, Masya Allah. Kan ada orang jamaah yang kerjanya itu ngelihat ATM. Sret. Anda kadang-kadang lihat ya, orang di ATM itu cuma dia ngelihat saldo. Terus keluar lagi. Masya Allah. Anda pikir dia mau ngambil sesuatu gitu. Enggak.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 Allah kemudian menjelaskan tentang berbakti kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga tentang kebesaran Allah. Sampaikan kepada anak kita nak, Allah yang punya langit dan bumi. inna Innaha intakum miqala habbatin min khardal. Nah, kau tahu kalau amal perbuatan hamba itu sebesar seberat biji sawi. Fatakun fi Amal itu ada di dalam batu. Di dalam batu atau dia terbang di awal di awang-awang. aufil al atau tertanam di dalam bumi, ya tibi Allah. Allah akan datang, Sehingga anak kita ajarin tentang kebesaran Allah sehingga dia takut kepada Allah SWT.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 Yang satu, ustadznya nggak bisa jawab. Yang dua, ustadznya nggak mau jawab. Makanya anak lebih suka dengan tertulis soalnya kalau saya nggak tahu nggak bisa jawab kan langsung ditaruh kan. iya iya. Ustaz, karena kan cerai. Anak saya ikut istri yang sudah bersama laki-laki lain menikah lagi.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 Setan tuh iblis tuh apa beda iblis, setan dan jin? Anak kasih hadiah. Oh. Kalau iblis itu rajanya setan. Hmm. Setan itu anak buahnya. Terus kalau jin keponakannya. Oke. Oh, okay. Gitu iya. Yang pertama, iblis itu jin. Allah katakan karena minal jin.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 Sekarang orang semuanya riba. Makanan dia dari Allah. Nasihat anak antum tinggalkan, antum jual aset untuk nutupin itu atau rumah itu juga. Set anak, anak nggak punya rumah, jangan takut. Allah Jalla jalan akan kasih kalau kau benar niat lillahi itu.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 Ana masih melihat di perumahan-perumahan banyak patung-patung. Penghuninya muslim, iya. Ustaz, emangnya nggak boleh patung Ustaz? Itu kan untuk hiasan Ustaz. Kita tidak menyembah. Ya. Sudah kita nggak mau belajar Islam, belajar tuh kau lihat ya. Apa sih gunanya? Anak sedih jamaah ketika anak datang ke airport Juanda masuk, masuk.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 Ya, jamaah ya, anak kok udah capek. Ya, anak cukupkan di sini jamaah ya. Baik ini masih ada hadiah. Anak akan bertanya. siapa nama nama siapa ya? Sebutkan sembilan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembilan. Emang antum. Nah, belum dapat hadiah.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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.